surah Saba diawali dari ayat 9 hingga ayat ke-54. Insya Allah untuk hari Selasa adalah surah Al-Fatir. Surah Al-Fatir diawali dari ayat 1 sampai ayat 32. Surah Al-Fatir diawali dari ayat 1 sampai ayat 32. Baik pendengar dan pecinta Radar Indonesia Jakarta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah, pagi ini kita bisa bersama kembali dan untuk mengawali taklim kita pagi ini kami buka dengan membaca surat Al-Fatihah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.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 ya InsyaAllah nih Diawali dari ayat 283 ya Ini Pelajaran tajwid uh, untuk ringkasan yang disusun oleh Ibu Erni Ini bagus sekali nih tinggal dibikin pertanyaan Ibu ya Apa yang dimaksud dengan kosar? Kosar ialah nah, gitu ya Tinggal dibalikin aja kan Eh, mudah mm, yang mengerjakannya kadang-kadang susah itu ya <laughs> ini dengan format yang lebih baik yang uh, orang melihatnya oh canggih itu cakep gitu ya baik di halaman keempat tentang resume ringkasan kita ini kosar dan mad apa perbedaan kosar dan mad apa persamaannya <laughs> gitu kan nah huruf Latin nah supaya bisa dibaca harus berpadu antara huruf Latin dan konsonan jadi kalau kita bisa baca saya mau ngaji. Nah itu kan berpadunya vokal dan konsonan. Vokal apa? Huruf hidup A, I, U, E, O. Konsonan huruf mati. kalau mungkin saya bilang A, U, I, U, A, U. Nah nggak ngerti orang. Paling A, I, U, Ba itu ya. Nah tetap aja ada. Nah dalam huruf latin kita bisa mengungkapkan ungkapan kata-kata manakala berpadunya antara vokal dan konsonan kita bisa baca, bisa memahami apa yang dimaksud. Nah, dalam huruf Arab bukan berpadunya vokal dan konsonan. Huruf hijaiyahnya sudah dikasih baris gitu. Jadi tanda baca gitu ya huruf Arab ini. Untuk hidup suatu huruf kalau huruf hijaiyah sudah berbaris dihidupkan dengan tanda misalnya kalau huruf berbaris fathah nah ini ya eh, jadi A berbaris kasroh jadi I berbaris domah jadi U Nah itu. Nah kalau nanti sudah berbaris fathah ingin panjang, dipanjangkannya dengan alif. Kalau huruf berbaris kasroh dipanjangkannya dengan ya mati. Kalau berbaris doma dipanjangkan dengan waw mati. Itulah yang nanti jadi bacaan panjang. Bacaan panjang itulah mad. Kalau dalam latihan maka kadang-kadang panjang pendek tidak ada masalah misalnya. Mas Andi mau makan. Ah, sama aja. Mas Andi mau makan. Sama aja, cuma mengucapkan. <laughs> Tapi dalam bahasa Arab, lain panjang pendek itu memiliki makna. Itu yang harus dipahami. Yaitu, Kita ng muslimun, seorang muslim. Muslimani, dua orang muslim. Muslimuna, eh, banyak. Gitu. Jadi panjang dan pendek ini memiliki makna, memiliki arti, jangan sembarangan. Dalam Latin mengapa? Dalam bahasa Indonesia panjang dan pendek biasa-biasa saja. Hanya mungkin panjang dan pendek biasanya dan dalam lagu gitu ya, dalam bait, dalam syair, hanya untuk keindahan saja. Tapi dalam Quran, selain Quran ini indah, ya, lebih baik, lebih bagus, lebih sempurna daripada puisi dan syair. Quran itu Masya Allah bahasanya juga indah, lagunya juga indah. Dan panjang pendeknya memiliki arti, memiliki makna. Gitu. Makanya dalam baca Quran harus hati-hati. Jangan yang panjang dipendekin, yang pendek dipanjangin. Nah, apa itu kosar? Kosar itu huruf hijaiyah yang sudah berbaris tanpa ada pemanjangnya. Dikatakan kalau kosar itu kalau dalam Latin huruf-hurufnya sudah berpadu vokal dan konsonan tanpa pendobelan vokal. Misalnya, saya suka RKM. Sudah. Itu kan? Saya S A Y A saya SU, SU, KA, saya suka. RKM, ya udah kan? Saya suka radio kayu manis, gitu kan? Sudah kan? Nah, kalau ingin dipanjangin kan S A tambah A lagi. Saya. S U nya U-nya udah beliin Suka RKM. Nah, misalkan gitu. Tidak ada masalah antara saya suka RK dengan saya suka RK. Ah, nggak ada nggak ada bedanya, cuman bedanya yang satu dipanjangin, yang satu pendek. Maknanya mah sama saja. Itu dalam Latin. Dalam bahasa Arab, panjang dan pendek itu dalam Quran memiliki makna. Dan untuk memanjangkan huruf itu bukan didobel seperti tadi. Kalau Latin kan kalau berbaris eh, kalau dia SA dipanjangkan dengan A lagi. SU dipanjangkan dengan U lagi. Paham gak ya logika pemahamannya? Saya. Nah ingin panjang SA-nya aja tambah. Suka. Tambah aja U-nya yang banyak kan gitu. Tapi dalam bahasa Arab nggak begitu. Dalam bahasa Arab tadi huruf mati menjadi hidup dengan tanda. Tanda baris, fathah, kasroh, domah, fathah tain, kasroh tain, domah tain. Kalau panjang bukan dipanjangin lagi. <laughs> Itu. Kalau dia berbaris fathah, ingin panjang ditambah alif. Kalau ingin berbaris kasroh, dipanjangkan dengan ya mati. Kalau berbaris domah dipanjangkan dengan waw mati. Itulah bacaan panjang, itulah matubi'i. Itu. Jadi bukan harus panjang untuk barisnya aja dipanjangin, nggak gitu. Kalaupun nanti ada madu wajib mutasil, ada tanda alis panjang, itu sebagai tanda bahwa di situ dibaca panjang. Ya, tapi tetap prosesnya seperti ini. Kalau kita tidak memahami perbedaan pengertian antara mad madan kosar, bi, kesananya susah. Karena dasar-dasar pelajaran mad itu, itu dari mad bi. Makanya mad tabi'i disebut juga mad asli, mad asal. Asal mula untuk bacaan-bacaan panjang. Coba aja nanti mad tabi'i ketemu hamzah jadi mad wajib mutasil. Mad tabi'i ketemu hamzah di lain kalimat mad jaiz fasil. Mad tabi'i ketemu satu huruf hidup dihentikan mad ada disukun. Mad tabi'i ketemu huruf bertasid mad lazim musaqqal kalimi. Nah, nanti Ibu bisa mulai lihat di halaman 38 buku wajib pertama ya. Halaman 38 nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kemudian halaman 40 nomor 6 itu tentang mad-madan ini. Tentang mad wajib mutasil, mad jaizman pasil, mad arif sukun, mad lajim sakal kalimi. Kemudian nanti dua fatah dibaca satu, mad iwad, jika dihentikan. Nah itu ya, nah ini. Tolong dipahami dulu untuk pagi ini, perbedaan signifikan antara bacaan panjang dan pendek. Perbedaan apabila laten dan bahasa Arab. Latin kan itu tadi kalau panjang tambah tambah aja huruf vokalnya. Gitu. Sama kan S A S A Y A. Jadi Y dan A saya kan. Gitu. Tapi bagaimana yang terjadi apabila S A setelah A tambah U? Jadi panjang nggak? Sauya. Sauya. Panjang enggak? Enggak. Itulah nanti dalam bahasa Arab dikatakan dalam Quran ada huruf lin. Jadi kalau panjang itu SA tambah A lagi. Sa, tambah A yang banyak. Sa, lima, lima A-nya. Saya suka RK. Nah itu kan. Nah dalam bahasa Arab, nah itu. Sama juga, cuman tidak tidak ditambah vokal. tidak. Nah kalau berbaris fathah dengan alif matobi'i, jadi BA ba, ba tambah alif kan. BI bi, bi tambah ya mati. BU bu, bu tambah wau mati. Matobi'i kan. Tapi kalau ba batamah wau mati, ah enggak jadi bau, bau. Nah, ba batamah ya enggak bye, bye. Nah itu nanti jadi huruf lin. Itu harus dipahami dulu dasar-dasar untuk memahami mad-madan ini. Memang dirasakan pelajaran mad ini eh, puncak tersulit dalam pelajaran tajwid. Jadi pelajaran mad dan pelajaran makhraj huruf, makhraj makhraj huruf bagaimana membunyikan huruf itu uh, menduduki peringkat pertama. Itu agak pelajaran yang lumayan rumit gitu ya. Tapi insya Allah lah ya. Namun walaupun dikatakan rumit, pelajaran madinah mudah. Dalam Quran itu, Quran cetakan Indonesia, cetakan Timur Tengah. Setiap yang panjang itu ada alisnya gitu lah Nanti kita, ah saya mau bingung Madan. Ya pokoknya yang ada patah berdiri cetakan Indonesia panjang. Yang ada domah terbalik panjang, yang ada kasroh berdiri panjang, satu alif. Itulah matubi'i atau mad asri atau kalau alif mad badal atau di Haldomir mad sila kosiro. Setiap ada alisnya di atas matu bi panjang. Panjangnya lima ketukan, lima harokat. Itulah nanti yang mad wajib mutasil, mad jaiz mentasil, mad lajim musakwal kalimi jadi enam harokat itu ya. Nah ini. Jadi kosar bacaan pendek karena tidak ada pemanjangnya. Harus dipahami. Berubahnya dari kosar ke panjang ada huruf pemanjang. Huruf pemanjang itu ada tiga. Ada alif, waw, dan iya. Itu pun terjadi kalau pasangan. Kalau jodoh, berbaris fathah dengan alif. Berbaris kasrah dengan ya mati. Berbaris domah dengan waw mati. Saya memang nggak ngerti saya tidak bisa menyalahkan ibu dan bapak apalagi belajarnya baru. Ini kan kita pemahaman kata-kata. Jadi secara abstrak. Orang kita hanya menguat, e, mengandalkan kekuatan suara. Jadi kalau tidak paham pun tidak masalah. Nah nanti ini ungkapan-ungkapan ini saya bikinkan visualnya di komputer. Suara ini saya masukkan ke komputer. Nanti di situ ada pergerakannya. Oh ini nih matobi i. Nih ba ba ba kosar. Pengen jadi matobi tambah alif jadi ba. Ba ba tambah e, ya mati bukan matobi jadi bye. Ya ba, ba, tambah wawu mati, bau, itu huruf lin. Nah nanti ya insya Allah ke depan dibantu dengan aplikasi baik komputer maupun PCD-nya ya gambarnya. Biar ibu dan bapak bisa lebih paham lagi. Jadi kalau sampai saat ini masih remeng-remeng ya ada naon naon lah nggak apa-apa orang belajarnya cuma mengenalkan kekuatan suara kan. Seperti itu. Tapi banyak yang sudah paham juga Alhamdulillah. Jadi kosar bacaan pendek karena tidak ada pemanjangnya. Sedangkan mad halaman 33 bacaan yang dipanjangkan karena sudah ada pemanjangnya. Itu kecuali ya ini tidak jadi matobi'i meskipun bentuknya sama dengan matobi'i ini ya. Apabila itu nanti ada ada, ada pengecualian. Jadi matobi'i tidak dibaca panjang itu di tulisannya ini. Nah itu kecualinya kalau kalau tidak pasangan. Berbaris patah dengan waw mati, berbaris patah dengan ya mati itu tidak jadi matobi itu huruf lin. Nah, di sini skemanya Ibu, jangan dikatakan ke, kecuali tidak jadi panjang, ya. Mantobi tetap, tapi tidak dibaca panjang. Kapan? Kalau lima hal nih. Bagus skemanya. Pertama, kalau matobinya bertemu dengan alif lam komaria. Kedua, ketemu dengan alif lam samsia. Ketiga, matobinya bertemu lafadz Allah. Keempat, bertemu huruf mati. Kelima, ketemu bertemu huruf dari Itu ya. Nanti kita kaji kembali. Ini baru halaman 4 Ibu Erni. Terima kasih ini ya. Kesananya sih sudah dibahas ya Ibu Erni ya. Tinggal re revisi aja. Baik. Kita akan menghabiskan suratul Baqarah ini insyaallah. Mudah-mudahan ya ini dibantu doa untuk semuanya. Pasti uh, setiap diri hidup ini banyak permasalahan permasalahan keluarga, permasalahan istri, permasalahan suaminya, permasalahan anaknya, tetangganya, mertuanya, siapa pasti ada masalah ya. Ini e, dan setiap permasalahan harus yakin akan ada di jalan keluarnya. Hanya saja kita harus ikhtiar, harus berusaha kan gitu ya. Ini Haji Muhammad Basyori ini ya. Insyaallah di Jalan Mampang Perapatan itu ya. Jadi alhamdulillah nih jamaah kita selalu menyimak Radio Kayu Manis. Kita sama-sama baca surat Al-Fatihah. Semoga permasalahan yang tengah kita hadapi. Semoga Allah berikan kemudahan. ya Berikan jalan keluar yang terbaik. Karena eh, tidak semua apa yang kita kerjakan baik itu <clears throat> menurut orang baik. Kadang-kadang kita sudah berbuat baik tapi orang gak suka. Itulah. Karena tidak ada hidayah. Kita sudah bangun masjid, rame-rame, kita sudah bangun ini, bangun itu. Tapi tetangga kadang-kadang kenci biasa itu ya. Baik, kita sama-sama baca surat Al-Fatihah. Semoga Allah berikan kekuatan, taufik dan hidayah untuk kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين Baik Ibu dan Bapak untuk murata hari Selasa ya bisa dipersiapkan surah Al-Fatir ayat 1 sampai 32.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 Uh, <clears throat> yang ingin mencoba silahkan ya. <clears throat> Dari lillah. Lillahi ma bersama. Ada juga uh, yang tengah belajar, kita bukan menambah nama ini, cuman beat aja. Dulu di, di kampung juga kita diajarin sama Pak Kiai, Pak Ustadz, Ustadz kita yang ya. Jadi ketukan itu saat ketukannya salah, lagunya salah. Jadi dari dari ayat, Ibu silahkan ya yang ingin mencoba di lima kalau ada saran, ada kritik, jangan sungkan. Silahkan. Ya, saya senang sekali ya. Itu uh, karena bagaimanapun majunya acara kita ini dengan adanya uh, kebersamaan di antara kita. Itu ya, mm, ya. Ini jadi bacaan ini dipakai sholat juga boleh karena memang Quran dipakai doa memang doa <laughs> di dalamnya ya. Nah ini seperti ini ya kalau nanti ada beberapa saya Pak Ari belum bisa baca Quran. Udah belajar kemana-mana tapi tidak bisa-bisa. Ini ya cobalah. Ini coba ya kita pakai telepon ya. <clears throat> Ada Bu Purwati yang coba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu. Jadi lillah ya. Iya. Enggak, yang kenceng. <laughs> iya, silahkan. Agak bindeng ya, Iya, kehujanan. <laughs> Alhamdulillah.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 Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير Tadi ada tanah wakaf nggak di Wa'atokna di situ? Ibu? Nggak ada ya? <laughs> ah, ah, diterusin dari wakala ya. Wakalu. wa ata'na وأطعنا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المسير Di wa'atona ada tanda wakof di Quran Ibu? Di wa'atona Iya, nggak ada kan? Ada saya Tanda wakof apa? Wakof lah Berarti tidak boleh berhenti <laughs> Ada mul oh. haram, lampu hijau Dari wa'atona aja ya, ya. Wa'atona gufron. Kenapa saya tanya? Karena kan kita kadang-kadang suka beda beda ya, Quran, beda cetakan. Makanya saya tanya ada tanda apa. Kalau di situ ada tanda wakofla, iya. <laughs> Di sini malah tidak tidak ada tanda. Tidak ada tanda. Uh, jadi kalau ada tanda wakofla berarti tidak boleh berhenti. Disambungin ya. Wa'atona gufronaka. وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير Terima kasih Ibu Sadaqallahul azim Terima kasih iya. banyak Mas. Baik Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan kalau pakai ketukan gini. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله Jadi setiap yang panjang itu tergantung ya. Diamnya lama atau sebentar kalau matubik dua ketukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu. Bu Muriati. Baik, silakan diteruskan ya. La yukalifullah. ayat 2. Ah, enggak apa-apa. Iya. Yang hafalnya mana, Ibu? Silahkan. Oh, lillahi. Mangga, silahkan. Enggak masalah, ya. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Eh, bismillah gitu, Bu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil السماوات وما jangan fil ar ya artinya lain fil ar itu ada dia nangkep fil ar jadi bibirnya nggak betul nggak nggak ini nggak ngebuka fil ar wakaf <clears throat> isyarah. Jelasin, itu, wain tubdu. Wa in tubdu ma wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuha. Hanya pendek. Au tukhfuhu yuha. Gitu. Au tukhfuhu yuhasibukum billah. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون Hinya panjang. A آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وما وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك Pendek. ربنا وأطعنا غفرانك gitu pendek وأطعنا غفرانك ربنا Kayaknya pendek وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير Terima kasih Ibu صدق الله العظيم Sadaqallah Terima kasih Ustaz Baik Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini enaknya kalau Quran berwarna, setiap yang oranye dilompat, itu ya jangan dibaca. Coba dulu ya. Jadi nggak ngerti tajwid untuk sementara bisa baca Quran. Yang penting kan bisa baca Quran dulu. Nanti kan bertanya, kenapa ini hijau? Oh matobi oh ini madasli oh ini masilah kosiro Kenapa oranye Oh nya ketemu alif lam komaria. Oh nya ketemu alif lam samsnya kayak gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu? Nah, <laughs> Ibu Nafsia. Di mana Ibu? Dari Sekip <laughs> Ujung. Sekip Ujung. Dan Kayu. Mangga silakan. Iya. 286 ya. Layu yukalifullahu nafsa. Bahasa ini. Diteruskan ya. La kalifullah nafsan. Dari diri lagi. Diteruskan. La yukalifullah. Oh, dari la Nah, iya, yang terakhirnya kan. A'udzu bukan au. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Ada hamas di situ, Bu. Hamas Laha ma kasabat wa 'alaiha mak mak tasabat. Hamas deh. Ya, nanti dah. Diterusin aja dulu. Rabbana. Terus ya. Ma kasabat wa 'alaiha mak tasabat. Nah, hamasnya belum keluar ya. Nanti dilatih. Rabbana. Rabbana la tu'akhidna. Jangan kol jangan kolkolah itu bukan dal ya. Dalnya ada titiknya ya. Jadi lidahnya kayak dilipet. Kayak sa. <clears throat> Rabbana la tu'akhil khilna. <clears throat> Rabbana la tu'akhidna. Jangan hidh khil. Ikhidna eh. inna sina au akhto'na. Au akhtana. Mhm, Rabbana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama kamaltahu ala alladina min qablina min qablina qalqalah juga min qablina Rabbana wala tuhammilna Tahan gunanya Bu Rabbana wala tuham tuhammilna Hmm, bagus. Lal qaumil ya. Ah, iya, kafirin. Alal kafirin. Terima kasih Ibu. Sadaqallahul aziz. Terima kasih Ustaz. Sama Ibu. Assalamualaikum. Di 85904785 yang ingin mencoba dari ayat atas lagi ya. <clears throat> ini seringkali dipakai salat kan ini. Jadi 284 nya dari atas.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 Bismillahirrahmanirrahim. Itu, itu hantakan beat ya. Sama ternyata dengan lagu-lagu juga. Lagu itu kalau beatnya salah nggak enak didengarnya. Gitu ya. Walaupun di, diringi dengan alat-alat mus, musik apapun ternyata suaranya kemana gitu ya. Musik kemana, suara kemana bukannya enak malahan pals gitu kan. Nah ini belajar. <clears throat> nah itu ya. Baik, masih surah Al-Baqarah, surah kedua, halaman 49 ya, yang kurangnya sama. Nih, kalau sudah belajar terjemah perkata lebih enak lagi. Itu boleh dibuktikan ya. <laughs> Itu, Masya Allah ya, kita jadi betul-betul pinter, dibimbing oleh orang-orang pinter kan. Terjemah tafsir itu orang-orang pinter yang buat, gak sembarangan. Wih, <clears throat> volumenya dikecilkan ya. Kalau ingin masuk, volume radionya dikecilkan itu ya jadi feedback jadi umpan balik gitu <clears throat> ya kayak ayat ke 28 286 ini untuk pengobatan bagus gitu ya alhamdulillah ya yang yang nggak bisa jalan seizin dengan seizin Allah bisa jalan yang ada permasalahan insyaallah ya pokoknya yakin kepada Allah berdoa kepada Allah itu banyak-banyak uh, eh, salat hajat banyak-banyak salat taubat itu kan ya karena diri kita kan banyak salah gitu ya. Itu jangan merasa diri kita benar gitu. Pasti banyak salahnya gitu ya. Gitu. <clears throat> Silahkan ya kami berikan kesempatan kembali. Ini di 85904785. Coba kita lihat terjemah perkataannya ya. <clears throat> Enak sekali. Halamannya sama kan antara ini Qurannya beda. Quran cetakan eh Beda tapi sama halamannya. Halaman-halaman terakhir. Buktikan bahwa belajarnya mudah nih. Ayat 284. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi, li bagi, milik Allah, ma apa yang. Pokoknya kalau menemukan ma apa yang. Tapi nanti ma juga ada ma napi. Ma napi itu kayak kalimat, kali, kayak not gitu lah. Tidak. Tapi di sini apa yang. Jadi tergantung nanti konteks kalimatnya. Lillahi milik Allah ma fis samawati wa ma fil arma. apa yang fis samawat di langit, ya. Wa ma fil ar dan apa yang di bumi. Fi itu kan di dalam. Tapi jangan diartikan di dalam bumi, di atas, di atas bumi gitu ya di sini. Gitu. Ya betul juga. Jadi milik Allah di di atas, di bawah semuanya milik Allah gitu ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. <clears throat> gitu ya, bagus. Ini ikut Tabri. Wa in, dan jika tubdu kalian menampakkan ma apa yang fi anfusikum di dalam anfusikum hati kalian. An, anfusikum itu diri tapi bermananya hati. Jadi menampakkan atau menyembunyikan. Wa tuhfuhu atau kalian sembunyikan gitu kita berbuat kesalahan apa gitu kita sembunyikan kan gitu kan seperti itu Allah maha tahu. Ditampakkan atau disembunyikan Allah maha tahu. Yuhasibkum. Akan perhitungan kalian. Bihi dengannya Allah. Oleh Allah. Jadi Allah itu. Dan jika kalian menampakkan apa yang di dalam hatimu. Atau kalian menjemunyikan. Akan perhitungan kalian dengannya. Dengan Allah. Allah maha tahu. Semuanya akan ada perhitungannya. Ini ya. Fayaghfiru liman yasha. Fayaghfiru. Faknya maka ianya ini dari Gofaro. Maka dia mengampuni liman kepada siapa yang li bagi man siapa yang ya syau yang dia kehendaki. Yang Allah kehendaki. Wa yu'azibu dan dia dan dia Allah menyiksa. Mayyasa man siapa siapa yang yasha yang dia kehendaki. Wallah dan Allah ada kulisai atas segala sesuatu qadir maha kuasa. Tuh. Ah, belum begitu jelas. Di, di, di sebelah kanannya kan ada terjemah lengkapnya. Itu tadi terjemah perkata. Kadang-kadang terjemah perkata kita bisa paham, kadang-kadang nggak namanya kan sama aja kayak menerjemahkan translate bahasa Inggris kan per, kalau perkata kadang-kadang belum nyambung gitu ya. Ya itu. Nih. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu menyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, Niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Nah, dia mengampuni siapa yang dia kehendaki dan mengazab siapa yang dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tuh, jadi paham kan? Oh, itu. Jadi Allah kuasa. Kamu mau mau sembunyiin di peti-peti besi, mau apa? Allah tahu, Allah maha tahu. Mau disembunyikan, mau ditambahkan, Allah maha tahu. Tapi kalau kita kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, insya Allah Allah akan mengampuninya. Ini ya. Baik, silakan. Di 85904785 ya. Ini dipakai bacaan surat bagus sekali dan doa juga dari mulai bawah itu ya. Doa dari robanya nih. Ini yang bawah. Ah, baca Quran dengan baca doa berbeda. Kalau baca doa seperti ini ya. Nah ini. Itu. Nih di, dari ayat 286 ya Robbana Robbana nih. Ya. Ah. Robbana la tu akhirna inna sina au akhtana. Baca doa mutus-mutus nggak apa-apa. Tapi kalau baca Quran nggak boleh gitu. Karena lagi berdoa kan. Minta minta justru kalau kalau berdoa seperti baca Quran kurang tepat. Kita minta sama orang gimana sih? Masa minta saya pengen ini mana mana kan nggak gitu. Ibu, bunda, ayah, tolong saya ingin sepeda, saya ingin ini, saya kan beda. Nah ini berdoa gitu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dia ibu tolong dikecilkan volumenya ya. Mangga ibu. Siapa ini? Ibu Jubaida di Gang Manggis ya? Ya Jalan Manggis. Benar. Mangga. Eh. <laughs> Haratabu ya. Mhm ya, insyaallah. Iya, iya. Baik, iya, ya. Iya. Eh Ibu dari yang atas apa dari mau yang mana? Layu Kalifullah ya?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 إلا وسعها Iya. laha maka sabat wa alaiha maka sabat maka sabat maka sabat Rabbana Tak diulang Ustaz ya. Laha maka sabat wa alaiha maka sabat Rabbana la tu'asirna in nasina au akhfa Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dengan robana-robana ini kalau nggak tahu artinya, kita kurang kurang kurang husu, kurang yakin. Tapi kalau tahu artinya coba dilihat nanti. Robana Tuhan kami, la tuahidna janganlah engkau hukum kami. Inna sina jika kami lupa, au akhtona dan jika kami bersalah. Robana ya Rob, Tuhan Rob kami, Robana Wala tahmil alaina dan janganlah engkau bebankan alaina atas kami isran yang berat kama hamal tahu sebagaimana engkau bebankan ala ladzina min qablina atas orang-orang yang dari sebelum kami atau orang-orang yang sebelum kami. Rabbana Rabb kami Tuhan kami wala tuhamilna dan janganlah engkau bebani kami mala taqata nabi apa yang tidak sanggup kami memikulnya wa'fu anna dan maafkanlah bagi kami wafilana dan ampunilah untuk kami warhamna dan rahmatilah kami anta maulana ya Allah engkau penolong kami Fansurna maka tolonglah kami ya Allah alal qomil kafirin atas kaum orang-orang yang kafir ini bagusnya ya sengaja menterjemah e, kalau belum ada terjemahan, e, nanya ustaz, nanya pakai susah. Ini udah ada terjemahnya coba ya. Yang menerjemahkan ini dari Departemen Agama. Coba. Kita tinggal belajar. Ada saran, ada kritik, jangan sungkan ya. Silahkan ke 0812 828 7881. Terima kasih atas kebersamaan pagi ini. Bila topik Wali hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sedekah guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin.